Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mandhuma Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita sekarang berada pada halaman 200 27 perhatikan barakallahu fikum sekarang kita akan masuki contoh-contoh adanya hilah di dalam masalah muamalah transaksi jual beli atau yang semisalnya ternyata di sana ada hilah juga ada semacam tipu muslihat yang dibikin oleh orang agar nampak perbuatan tersebut halal padahal perbuatan yang haram. Kita lihat barakallahu fikum disebutkan situ kata beliau amsilatun fil muamalat contoh-contoh berkaitan masalah muamalah muamalah mafhum soalnya ya transaksi jual beli transaksi akad nikah itu namanya muamalah nah barakallahu fikum namanya muamalah sehingga jangan asing lagi ketika mendengar muamalah sudah paham muamalah itu jual beli akad nikah ijab kabul itu namanya, muamalah. Namanya muamalah. Misalun fil bai', contohnya dalam transaksi jual beli. Ar-riba ma'lumun lil muslimin anahu haram. Riba sudah diketahui. Nah, barakallahu fikum. Naam di hadapan kaum muslimin bahwa ini batu adalah haram. Falau ja'a insanun ila akhar, kalau ada orang datang kepada orang lain waqala, kemudian orang tersebut mengatakan Uridu an tu'tiyani alfan bi alfin wa mi'atain ila sanah. Aku ingin sekarang kamu memberikan kepadaku seribu. Nambar ala fikum. Dengan balasan nanti seribu dua ratus kalau setahun. Paham belum? Jadi ngasihnya seribu mengembalikan seribu dua ratus. Riba bukan? Riba. Dohirnya bagus, nampaknya bagus sekali. Eh, kayak seakan-akan ada lebihnya, ada bunganya. Tapi itu hilah kita lihat Faqala lahu al-matlub minhu. Kemudian orang yang diminta tadi ngomong sama dia, "Hadza riba la yajuz." Ini riba enggak boleh. Tsumma qala kemudian dia berkata, "Ana abi 'alaika hadhihi sil'ah bi alfin wa mi'atain ila sana." Kemudian orang ngomong, orang tadi ngomong, aku jual kepadamu barang ini silah itu barang ya benda ini barang ini bi alfi dengan seharga 1200 ila sanah tapi na barakallahu fikum dibayarnya sampai setahun apa namanya kredit paham ya kredit nah faba'aha alaihi kemudian ternyata apa dia menjualnya wa niyatuhu niatnya an yashtariyaha minhu naqdan bi alf niatnya pengennya awal mulanya ingin membeli seribu gitu loh memberi kontan harga seribu niatnya awalnya. Fabaaha alaihi bi alf bi Akhirnya apa? Ternyata penjualnya menjualnya dengan harga berapa? 1200 ila sana tapi bayar setahun. Paham ya? Tsumma kemudian setelah itu kembali washtaraha dan membeli barang tersebut dari orang dari pembeli tadi itu bi alf nakdan dengan seribu kontan. Nih seribu kontan. Fa hilah. Ini na barakallahu fikum hilah yang seperti ini. Nah, kita lihat hakikat tuh hakikatnya bagaimana? Prakteknya bagaimana hakikat transaksi jual beli seperti ini? Anahu akradahu alfan bi alfi wa mi'atain ila Ini prakteknya. Sebenarnya dia itu meminjami uang seribu eh, dengan apa? Dengan jaminan membayarnya nanti seribu dua ratus ketika setahun. dalam setahun. Minjamnya seribu tapi ketika mengembalikan 1200, riba atau enggak? Riba kan? Riba. Wa hadha huwa riba, ini riba. Wa hadhihi masalah tusamma al-'inah. Nah, permasalahan seperti ini dikenal dengan bil-'inah. Paham ya? Na'am barakallahu fiikum. Wa fa'iluha qad adraka itsmar riba. Pelakunya sudah mendapatkan dosa riba. Wa zada 'ala dzalik ditambahkan dengan itu juga apa? Selain dosa riba, dosa hilah ala fi'il muharram, yaitu bikin tipu muslihat nah semacam penyamaran untuk melakukan apa? perbuatan yang haramkan. Nah, terus bagaimana yang sahih? Yang sahih enggak usah panjang lebar, minjamkan seribu balik seribu selesai. Paham ya? seribu minjamnya seribu membalikkan seribu dua ratus ya. Riba. Paham ya? Apalagi dia mensyaratkan misalkan. Paham ya? Minjamin seribu mensyaratkan nanti seribu dua ratus riba. Paham ya? Nah, tapi kalau yang pinjam-minjam yang sahih, ketika minjam seribu mengembalikan juga seribu, lima ratus mengembalikan juga lima ratus, paham ya? Jadi jangan antum tertipu dengan nama bank bank syariah. Bank syariah yang mana? Coba tunjukkan kalau benar-benar syariah. Antum datang ke dia, datang ke bank dan itu minta pinjaman paling sedikit dulu ada satu juta. Nanti ini satu pekan aja ya. Satu pekan aja biasanya pelayannya perempuan. Bu itu ya satu pekan. Tapi kembalikannya boleh nggak satu juta sama bu? Nggak akan mau, nggak akan mau. Antum pinjam satu juta, membalikannya pasti satu juta lebihan nih. Itulah riba di situ. Tapi kalau bank syariah, kalau benar-benar syariah, minjamkan satu juta, kembalikan satu juta. Sesuai kesepakatan temponya kapan, tetap satu juta. Antum sekarang kalau jual beli motor dealer, dealer. Kalau antum telat bayar, diapain? Denda. Dendanya ini mengandung riba. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Nah, terus bagaimana? Kalau kontan 10 juta, Jupiter MX. Namanya Jupiter MX, ada koplingnya itu, masih mulus, masih bagus. Kalau kontan 10 juta. Namanya tapi second ya nih ya, 10 juta second. Tapi kalau kredit 12 juta. Dengan waktu dibayar kapan? Bayar pembayarannya. Pembayarannya waktu temponya habisnya itu setahun. Ternyata setahun barakallahu fikum terlambat nunggak, dia nggak bayar-bayar. Paham ya? Dinaikkan, di denda 1 juta. Totalnya menjadi 13 juta. Nah, dendanya itu riba. Kalau kredit yang sahih itu kalau sudah disepakati awal, kontan 10 juta, kalau kredit 12 juta ya tetap bayar 12 juta terlambat enggak terlambat enggak usah denda itu loh. Itu termasuk apa? Termasuk jual beli yang sahih seperti itu. Nah, tapi kalau langsung apa kalau ada denda tadi itu ada embel-embel di balik jual beli tadi itu, itu riba. Paham ya? hindari na'am jadi sampai-sampai para ulama mengatakan lebih baik membeli barang bekas tapi kontan daripada baru tapi kredit kalau khawatirnya kreditnya tidak bisa apa dia melunasinya na'am mahum soalnya ya eh, tapi kalau bisa kredit lunas ya nggak masalah tapi tidak ada denda tidak ada riba kalau masih ada denda ada riba di situ hindari jadi kalau jual beli kredit sama ikhwah soal selamat karena sudah paham hukumnya ya tapi kalau Nah kalau fikum. Naam, Na'am barakallahu fikum. Jadi untuk jual beli riba itu dihindari. Ataupun kredit atau kontan itu boleh-boleh saja, cuman jangan ada denda, jangan ada riba. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya jual beli halal tidak masalah walaupun kredit, tapi kalau di dalam kredit tersebut ada riba, tinggalkan walaupun dinamakan dengan denda. Ja'a syakhsun li akhar, sekarang ada orang Datang ke orang lain waqal seraya berkata, "Aqridni hamsina alfan." Pinjamilah aku 50 ribu. Uridu an astariya biha, aku ingin membeli dengan uang 50 ribu tersebut sayaratan mobil. 50 ribu dapat mobil ya. 6 50 ribu real ya, eh, Saudi lima 50 ribu real. Kalau 50 ribu real Saudi itu besar sekali. Paham ya? Bisa jutaan, ratusan juta itu ya. Tapi kalau 50 ribu rupiah ya mobil-mobilan. Ya? <laughs> maksudnya itu maksudnya jadi enggak usah kaget dengan 50 ribu, ribu kok bisa dapat ya. Nah, ni 50 alfan, pinjamilah aku puluh ribu, uridu an biha Sayaratan, Aku ingin membeli mobil dengannya. itu ukriduka 50 alfan ala an sitina alfan. Ini. Aku mau pinjamin kamu lima puluh ribu tapi Syaratnya nanti kalau antum bayar mengembalikan 60 ribu. Lebih nggak berarti? Lebih nggak ini? Lebih riba namanya. Kalau minjam 50 yang membalikannya 50 gitu loh. Ini kan kelihatannya halus, membantu tapi kan mencekik gitu loh. Minjamnya 50 kembalikan 60. Mana itu? Kita lihat. kalau hadza riba, ya, jus Ini riba, nggak boleh. Faqala idan kalau gitu caranya kalau itu nggak boleh berarti nah, Ana ashtari sayyarata wa abi'uka 'alaik. Nah, ini caranya. Hilahnya di sini hilahnya lihat ini. Kalau gitu enggak boleh udah tak belikan mobil untuk kamu. Eh, aku beli mobil kemudian tak jual ke kamu. Naam fastaraha tajir kemudian pembeli tadi pedagang tadi membeli mobil bi khamsina dan dengan 50.000 ribu kontan wa ba'aha alaihi bi sittina muajjalah. Paham ya? Kemudian dia menjual kepada orang yang butuh mobilan itu dengan 60 ribu tapi apa? kredit. Ini. Paham ya? Kalau sekarang BMT, atau BMT itu model BMT BMT itu apa itu yang saya ya nah, semacam BMT lah itu kadang nanya ke antum antum mau butuh apa? Butuh anu mobil, mobil apa? Avanza, second atau baru second dibelikan sama dia. Harga berapa? Ya harga sekian-sekian sekian. bentuknya seperti ini model seperti ini dibelikan sama dia tapi belikan setelah itu dia apa dijual ke orang tadi itu bayarnya kredit itu termasuk riba juga paham belum kalau BMT kan modelnya gitu orangnya itu nggak punya uang nggak punya uang datang ke BMT langsung dibelikan nanti dibelikan apa yang kamu inginkan tapi nanti bayarnya ke dia kredit ini kenapa kok dilarang karena seakan-akan dia minjamkan uang tapi mengembalikannya lebih gitu loh paham belum Cuman disiasati pakai mobil tadi loh. Aslinya minjamnya berapa? 50 ribu. Mengembalikannya berapa tadi? 60 ribu. Haram riba. Tapi disiasati sama dia pakai mobil. Tak belikan aja mobil harga 50 ribu. Nanti tak jual ke antum. Eh, dengan bayar kredit 60 ribu. Paham ya? Nah ini kan siasatnya pakai hilah dengan apa? Jual beli tadi. Itu juga nggak diperbolehkan. Paham ya? Karena butuhnya dia 50 ribu aja itu ya. Kita lihat sini. Fahadhi hilah, li'anna tajira mashtara sayyata waladar, nam nam waladara fi fikrihi an yashtariha. Karena aslinya pedagang ini aslinya enggak mau beli mobil aslinya dan tidak eh, berputar pada pikirannya untuk membelinya. Paham ya? Tidak istilahnya terpetik di pikiran untuk membelinya. Laula anna hadza ja'ilah. Eh, kalau bukan karena seandainya kalau bukan karena orang tadi datang kepada dia. Wa qala ana uridu an tuqridani an tuqridani 50000. alfan. Datang orang kepada dia tadi kan, aku ingin engkau minjamin aku 50 ribu. Jadi gini, ini kenapa ini dikatakan salah? Sebenarnya model-model BMT yang sekarang menyaksikan BMT itu, yang kadang antum nggak punya barang, datang ke situ langsung dibelikan, tapi bayarnya kredit. Itu sebenarnya kenapa? Minjamin uang ke antum 50 ribu tapi mengembalikannya 60 ribu gitu. Riba atau tidak itu? Riba. Cuman bentuknya diubah menjadi barang itu loh. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Antum pilih yang mana silakan. Eh, ya. dia ngambil dari toko puluh ribu. Jual ke dia nanti apa? Kreditnya eh, barakallahu fiikum 60 ribu. Padahal awal mulanya dia mau minjam uang 50 ribu. Kalau terang-terangan gitu kan nggak boleh minjam uang puluh ribu mengembalikan puluh ribu nggak boleh kan? Sama dia diubah. Caranya dengan cara model transaksi jual beli. Kata beliau, ini nggak boleh. Kenapa? Karena pedagang itu aslinya nggak mau beli mobil aslinya dan nggak terpetik di pikiran itu beli mobil. Cuman karena ada orang datang ke dia mau pinjam apa? Minta pinjaman 50 ribu, disiasati biar nanti membalikkan lebih banyak dengan cara dibelikan mobil tadi itu. Allah musta'an. Seperti itu. Nah, berikutnya apa? Amrun lahumul kun mustarak bainahu wa baina Zaid. Sekarang Amr. Nah, barakallahu fikum. Amr dia punya kepemilikan yang berserikat antara dia dan antara Zaid. Taruhlah rumah dibeli dua orang, berserikat, bersekutu dari rumah itu. Separuh-separuh. Contohnya rumahnya harganya 100 juta. Amr 50 juta, Z 50 juta. Berarti kan berserikat dalam rumah yang dia beli tadi ya. enam Wa faba'a Amrun nasibah ala Khalid. Ternyata Amr menjual ke orang lain. Menjual bagian dia kepada Khalid. Yang Khalid itu kan bukan apa? Bukan bagian atau bukan eh, bukan bagian dari yang berserikatan nih. Yang berserikatan antara Amr dan Zaid. Amr dan Zaid beli rumah. Eh, urunan berdua itu. Separuh-separuh. Ternyata Amr suatu ketika bagian dia mau dijual. Itu nggak ngomong ke Zaid dulu gitu loh, langsung jual ke Khalid orang lain. Paham belum ini maksudnya? Orang lain ini. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fa li Zaidin an ya'khudha hadzal nasib bisyuf'ah. Maka Zaid lebih berhak untuk mengambil bagian dia itu dengan syubhah karena dengan sebab apa? Dengan sebab berserikat tadi itu. Jadi kalau antum berserikat dalam satu rumah, satu tanah, satu kamar, dibeli berdua, itu kalau jual dengan orang lain dulu. Tawari dulu pasangannya. Paham ya? Contohnya si A sama si B beli rumah harga 100 juta. 50-50 kan? Si A ini kalau mau jual, jangan ke si C, ngomong sama si B dulu, mau enggak antum membeli? Bagianku mau tak jual. Paham ya? Biar nanti enggak bermasalah. Tapi kalau dia langsung jual ke si C, itu si B berhak menuntut karena apa? Karena dia C ini nggak ada suka sama sekali gitu loh. Nah, kita lihat di sini. Bi an ya'tiya Khalid banyak yaqul ana musaffi. Boleh Z langsung datang ke Khalid mengatakan aku yang berserikat dengan rumah itu. Fa ya'khudhu qahran, tak ambil paksa pokoknya. Itu bagianku. Jadi kalau seandainya Amr mau jual, jualnya ke Z dulu nawari dulu. Z mau tidak. Kalau Z nggak mau baru ke orang lain. Faham maksudnya nih gambarannya Ibrahim? Paham? Ewa. Jadi kalau antum berserikat dalam satu barang, bagian antum antum jual jangan jual ke orang lain dulu, tawari dulu pasangannya, mau beli atau enggak. Kalau enggak baru orang lain ini enak. Ini enggak ini. Amr berserikat sama-sama beli rumah atau yang semisalnya dengan Z. Jualnya ke Khalid tanpa ngomong Z. Z berhak untuk menuntut dan mengatakan kepada Khalid, "Ini bagianku." Tak ambil karena aku berserikat dengan Amr. Nah, kita lihat sini. Fa ya'khudhu qahran, boleh dia mengambil secara paksa min Khalid dari Khalid wa yusallim Khalidan as-saman Naam alladhi ishtara minhu dan balikan mengembalikan uang Khalid yang dia beli tadi ini. Balikkan. Pokoknya kamu enggak berhak. Aku yang berhak untuk membelinya. Wa hadza qada bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza qada bihi Nabi sallallahu alaihi beliau berkata yaitu inilah yang Rasulullah menghukuminya berkaitan masalah ini. Jabir radhiyallahu anhu, Jabir radhiyallahu anhu saat itu, qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuksam. Paham ya? Nah, Rasulullah SAW menetapkan menghukumi dengan syuf'ah. Syuf'ah itu maksudnya adalah bagian perserikatan itu pada setiap barang yang belum dibagi. Jadi kalau misalkan barangnya itu belum dibagi, nah maksudnya belum dibeli orang lain, masih sama-sama berserikat, yang berhak membeli itu adalah serikatnya itu pasangannya. Paham ya? Yang sama-sama dia berserikat membeli barang dari itu. Naam. Kita lihat sini. Lakin Khalid dan khafa an yusaffa Zaid. Tapi Khalid ini khawatir kalau ternyata apa? Na barakallahu fikum. Naam, Zaid ini apa? Akan mendapatkan eh, bagian yang punya amr tadi itu. Fakataba bi anni waqaftu asyiqsa ay an-nasib. Kemudian apa? Na'am barakallahu fikum. Akhirnya dia menulis bahwasanya aku telah mewakafkan bagianku alladzi ishtaraituhu min amr yang aku telah membeli apa dari amr untuk mengelabui jadi Khalid ini nampak kalau fikum membeli bagiannya Amr yang Amr diam-diam menjual ke Khalid tanpa sepengetahuan Zaid biar enggak nampak biar enggak ketahuan disuruh mencatat bahwasanya apa Khalid ini telah mewakafkan sehingga kalau wakaf sudah selesai, kalau wakaf kan nggak boleh diperjualbelikan kecuali kalau ada masalah Seperti wakaf yang kemarin, wakaf muatal namanya ya, yaitu wakaf yang terhenti manfaatnya, itu boleh dijual, tapi kembali ke wakaf lagi. Contohnya ada orang mewakafkan tanah ya, di pedalaman atau di tempat yang jauh dari pemukiman, nggak bermanfaat di situ, dijual tanahnya, hasil jualan tersebut dibelikan tanah di kota yang mungkin banyak orang ramai di situ didirikan masjid atau pondok al-sunnah misalkan manfaatnya lebih bisa paham ya lebih banyak manfaatnya nah itu boleh tapi kalau wakaf dijual untuk hartanya untuk kembali pribadi haram seperti itu kita lihat sini Na'am barakallahu fikum wa muraduhu bil waqf an yuskit haqqa Zaidin fi syuf'ahnya yang diinginkan dengan wakaf tersebut tujuannya apa agar menggugurkan hak Zaid dalam syuf'ah tersebut Zaid enggak bisa apa-apa kalau wakafkan ya enggak Zaid sudah enggak bisa beli lagi. Paham ya? Enggak bisa apa-apa kalau sudah diwakafkan. Ini siasat, siasat yang jelek tapi ya. Nah, li'an al-waqf la yumkin an yu'khad bi syuf'ah. Karena yang namanya wakaf itu enggak mungkin diambil dengan di, di, dengan sebab alasannya karena berserikat dalam benda atau barang tersebut. Enggak bisa. Fa naqul la yusqit haqqo Zaid. Maka kita katakan tidak bisa menggugurkan hak Zaid di sini. Bi syuf'ah dalam apa? Kebersamaan serikat dalam barang atau benda tersebut. Li'an hadzal waqfa la yasih. Karena wakaf ini apa? Dibangun tidak di atas kebenaran karena siasat. Mengsiasati pakai hilah tadi biar apa? Biar Z enggak bisa mengambil nah barakallahu fikum bagian tersebut. Naam. Li'annahu hilah li isqati wajib wajibin Z wa huwa asy-syarik li'an la yusaffi. Dikarenakan di sini ada hilah tipu muslihat untuk mengugurkan kewajiban nah haknya Z yang dia sebagai apa? pasangan nama atau sebagai enam orang yang berserikat dalam benda tersebut. Ini nggak diperbolehkan. Kesimpulannya, kalau antum membeli barang dibeli dua orang, maka ketika menjual jangan ke orang lain dulu, tawari pasangannya dulu. Mau beli atau tidak? Paham ya? Kenapa? Karena nanti kalau anu jual ke orang lain, pasangannya nggak terima, dia berhak menuntut secara syariat. Paham ya? Nah, tawari dulu mau nggak antum membeli bagian anak, anak mau pindah atau anak nggak cocok, Tawari dulu. Kalau dia siap, dia yang berhak membeli pasangannya di. Nah, Wa min dzalika aidan idza ishtara syai'an fa innal ba'i'a bil khiyar ma dama fi majlisih Penting juga ini. Termasuk contohnya juga. Nah, barakallahu fikum. Apabila ada orang beli sesuatu barang, suatu barang, maka penjual nah barakallahu fikum bil khiyar masih di, memberikan apa? Memberikan pilihan selama di majlis itu. Paham ya? Fayaqumul mustari fawra Maka langsung pembeli apa? Bersegera membelinya. Wajufarik al-majlis dan meninggalkan majlis li isqati hakil baik fil khiyar. Karena apa? Untuk segera menggugurkan hak apa? Hak penjual dalam memilih atau menentukan pilihannya. Jadi gini, orang jual beli itu kan santai, pembeli juga santai, penjual juga santai, tapi harus jujur dua-duanya. Paham ya? Jangan sama-sama Nah, buru-buru cepat meninggalkan karena ada penipuan. Paham belum? Jadi ketika jual beli itu kan landasannya hadisnya apa kemarin Hakim bin Hizam, muttafaqan alaih al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Jual beli itu boleh saling milih selama belum berpisah dari majelis tersebut. Fa'in sodako wa bayyana apa? Buri kalau Burikalahuma fi ibaihima. Artinya kalau jujur terang-terangan, paham ya enggak ada penipuan, maka akan diberkahi dalam transaksi jual beli mereka berdua wa in kadzaba wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu ba'ihima. Kalau dia itu dusta, saling menyembunyikan akan tercabut berkeberkahan dalam transaksi jual beli keduanya. Jadi boleh milih. Nanti penjual juga mikir, boleh enggak ini 50 ribu ini? Kalau boleh dia bilang boleh, kalau enggak dia akan bilang enggak. Pembeli juga bisa berpikir, barangnya bagus enggak nih, ori atau KW. Nah, mikir gitu loh. Paham ya? Karena kalau enggak dikasih kesempatan langsung pokoknya temen beli enggak, kalau enggak mau beli, nah, Enggak bisa. Jual beli harus santai. Paham ya? Santai, kemudian apa? Dikelirkan, saling ridha, cocok, ijab kabul selesai. Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Fa hadza aidan haram ini enggak boleh juga wala yahillu lahu an yufariqahu khasyatan an yastaqi an yastaqilah dan juga tidak dihalalkan di sini langsung memisahkan karena khawatir kalau seandainya enggak jadi beli atau yang semisalnya Li'an hadha hila ala isqati haqqil ba'i fil khiyar. Karena di sini apa? Ada semacam hilah tipu muslihat untuk menggugurkan hak si penjual dalam barakallahu fikum menentukan pilihannya. Wa kadzalika law qama al-ba'i li isqati haqqil mushtari fil khiyar fa innahu la yahil. Sebaliknya, kalau seandainya penjual membuat tipu muslihat untuk menggugurkan hak pembeli, maka itu juga apa? Eh, hak pembeli dalam memilih maka juga tidak dihalalkan. Jadi orang jual beli itu boleh milih Santai, pilih dulu Pak, milih yang mana Pak? Yang ini ori harganya sekian, jani kawi harganya sekian. Milih jangan langsung pokoknya Bapak kalau enggak beli tak jual ke orang lain. Cepet beli Itu nanti malah apa? Ada dikhawatirkan apa? Terjadi pertikaian, permusuhan, perkelahian pun mungkin juga. Karena apa? Karena nah barakallahu fikum tujuan penjual tadi kenapa kok mengatakan seperti itu? Karena hilah tadi itu biar segera laku, biar orang tertipu atau orang tertarik atau yang semisalnya. Tapi santai, tenang, tunjukkan. Asli asli, kalau palsu juga bilang palsu, tiruan bilang tiruan itu. Nah, seperti itu. Adapun masalah pernikahan ini juga ada juga kita baca. Kata beliau, misal fin contoh yang masalah pernikahan. Rajulun talaqa zawjatah at-talqa salisah. Ingat-ingat, talqa salisah itu talak bain namanya. Talak bain, talak perceraian yang harus pisah. Enggak boleh balik istri kepada suami pertama sampai istri itu mantan istri dinikahi laki-laki lain diceraikan baru bisa balik ke suami pertama. Itu namanya tolak bain. Yang namanya tolkoh salisah. Karena ada tiga tolkoh. Paham ya? Tolkoh ula, tolkoh saniyah, tolkoh salisah. Pertama, kedua, tolak raj'i namanya. Perceraian yang sifatnya raj'i. Boleh balik lagi. Masih berhak suami untuk kembali. Dan istri pun juga sama. paham ya? Nah, dengan masa iddah yang sudah kami sebutkan pembahasannya. Nah, Masa idahnya bagaimana? Yang sahih tiga kali haid atau tiga kali suci? Yang rajih. Tiga kali haid. Yang dulu mungkin pernah kita mendengar tiga kali suci itu diralat sudah. Kan sudah kita ralat berkali-kali kan? Sudah kita ralat yang sahih tiga kali haid. Karena ketika menceraikan tidak boleh dalam posisi dia itu haid, harus nunggu suci dulu. Ketika suci sebelum berhubungan badan barulah dia menceraikan. Tujuannya tujuannya kalau diceraikan dengan haid kita nggak tahu nanti kalau suci hamil bagaimana setelah suci hamil. Paham belum? Karena tujuannya itu nanti kalau diceraikan dengan hamil ini lain hukumnya gitu loh. Jadi nunggu dulu suci, setelah suci sebelum berhubungan badan baru ceraikan. Paham ya? Karena nanti nampak dia hamil atau tidak. Kalau hamil sampai menggugur, sampai apa? Sampai melahirkan. Kan itu. Tapi kalau posisi tidak tidak hamil, Nah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum talaknya baru talak itu talak satu atau dua, kan tiga kali. Nah, barakallahu fikum tiga kali haid. Haid, suci, haid, suci, haid. Paham ya? Nah, tiga kali haid tersebut masa iddahnya. Adapun kalau menceraikan dalam keadaan posisi haid namanya tolak bid'i. Paham ya? Tolak bid'i menceraikan dalam keadaan nah dikenal dengan tolak bid'i yaitu bid'ah karena Rasulullah tidak menganjurkan, tidak menyarankan tapi apa? harus ketika dalam keadaan posisinya suci tadi itu. Nah, barakallahu fikum karena untuk mengetahui hamil atau tidak. Kita lihat sini, ada orang lelaki menceraikan suaminya, menceraikan istrinya, nantol talqah salisah, ya, tiga cerai, ya, tokoh, talak bain. Fala tahilu lahu hatta tankih zaujan ghairah. Maka tidak halal lagi perempuan tersebut kembali kepada suami sampai perempuan tadi itu menikah dengan Nah, barakallahu fikum suami yang lain atau laki-laki yang lain. Itu kalau sudah talak bain seperti itu. Enggak eh, bisa lagi. Nah, wa yatauha dan bukan hanya sekedar menikah saja tapi harus berhubungan badan juga. Karena nanti ada namanya apa? nikah tahlil. Nikah tahlil haram. Ya. Jadi mantan suami ini sebenarnya masih senang dengan istri tadi itu. Paham ya? Karena enggak bisa balik, dia bikin apa? tipu muslihat hilah. Bayar orang gitu loh. Mahmud sini Mahmud ada orang namanya Mahmud, ya ajak sama Humaid. Humaid ini mantan suaminya. Humaid manggil Mahmud, "Sini Mahmud, kamu tak bayar. Tolong kamu nikahi si fulanah itu satu pekan aja." Paham ya? Satu pekan tapi jangan diapa-apain. Cuma nikah tok. Nah, setelah itu antum ceraikan. Mana ya? Antum ceraikan, nah barakallahu fikum, langsung aja tolak bain. Biar nanti bisa balik ke anak. Nah, ini kata si Humaid. Ini namanya tingkah tahlil enggak boleh haram. Paham ya? Ini lihat ini dinikahi atau menikah dengan laki-laki lain sampai berhubungan badan. Kalau memang benar enggak suka baru ceraikan lagi baru balik kepada suami yang pertama. Caranya gitu. Kalau teman tahlil nanti masuk dalam hilah tipu muslihat, enggak boleh. Haram hukumnya ya nikah tahlil. Wa kanat ummu auladih. Nah, barakallahu fikum. Naam. Fa wa hazina 'alaiha wa faqara madza yaf'al. Saat itu ibu anak-anak tersebut merasa kehilangan dan sedih eh, dan berpikir apa yang harus diperbuat. fakola adhabilah sadiki Ini. Eh, ini akhir berpikir dia. Setelah menceraikan tolak bain berpikir, aku pergi ke, ke temanku aja. Wa akul khut hadil 10000. Nih, ambillah sepuluh ribu real ini wa tazawwaj hadil mar'ah. Kamu nikahi perempuan ini. Karena jaga halal lagi, karena sudah cerai tolak bain dari itu. Caranya dia mengambil siasat, pergi rumah temannya, ngomong sama temannya, ambil uang sepuluh ribu rial Saudi. Besar. Besar kan? sepuluh ribu rial Saudi itu besar. Paham ya? Dikasihkan. Tapi syaratnya kamu menikahi apa? Mantan istriku. Nikahi. Nah, Walakin akan tepat ini. Walakinnya nih. Walakin itu 'alaika syartan. Tapi aku syaratkan annaka idza jama'taha tatrukuha hatta tathur minal haidah ba'dal jima'. Suma tutalikuha seperti itu. Syaratnya tapi nanti kalau kamu sudah berhubungan badan dengannya, kamu tinggalkan dia. Sampai dia suci, setelah suci dari haid, kamu ya, setelah suci, suci dari haid, nah setelah berhubungan badan kamu ceraikan dia. Naam ya? Ini maksudnya maksudnya itu hilah. Hilah Nam pengennya itu nikahnya itu enggak selama-lamanya cuma untuk menghalalkan itu loh. Tahlil namanya. Naam summa tutalibuha kemudian kamu ceraikannya. Fattafaqo, sepakat dua orang ini. sepakat. Ala dzalik sepakat untuk berbuat perbuatan tadi itu. Fahal tahil lil awal bihada. Sekarang kalau seperti ini keadaannya, halal atau tidak mantan suami itu kembali pada istrinya? Naqul la tahil lil awal. Paham ya? Enggak halal bagi mantan suami tadi. Kenapa hilah? Paham belum? Jadi benar-benar perempuan ini nikahi orang lain tanpa ada sepengetahuan atau tanpa ada kesepakatan dengan mantan suami gitu loh. Kalau ini ada sepakatan kan dibayar berapa tadi? Dibayar ribu rial. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Kama asyara ilahi fi qouli ta'ala fa in talaqaha ay salisah. Kalau dia menceraikan dia, maksudnya suami menceraikan istri dengan talak yang ketiga, fala tahillu lahu mim ba'd hatta tankiha zaujan ghairah. Maka tidak halal bagi wanita tersebut untuk suami tadi itu sampai dia menikahi suami lain atau dia menikah dengan laki-laki lain. Baru setelah diceraikan dengan laki-laki lain itu baru bisa balik kepada suami yang pertama. Fata'ammal qaulahu maka perhatikan firman Allah Ta'ala hatta tankiha zaujan ini. Sampai dia menikahi nah barakallahu fikum suami yang lain atau menikahi laki-laki lain. Paham ya? Karena statusnya sudah nikah itu kan suami istri. Fa innahu yadullu ala annahu la budda an yakuna nikah sahihan ini. Penting ini syaratnya mantan istri itu bisa balik kepada mantan suami, syaratnya dia itu benar-benar nikah sama laki-laki lain dengan nikah yang sahih, bukan tahlil. Eh, barakallahu fiikum, bukan apa tadi? Bukan tahlil tapi nikahnya sahih. Nah, benar-benar nikah yang sahih ada maharnya, ada syahidnya, ada walinya, ijab kabul paham ya? Nah, takunu fil ma'ut 'alaiha zaujah. Paham ya? Nah, wa yakunu al makut lahu zaujan. Benar-benar apa? Benar-benar tercatat dan juga dianggap itu istri dan itu suami dah. Berarti dah sah ini pernikahannya. Tapi kalau cuma main-main tahlil tadi itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum kerjasama antara mantan suami dengan apa? Dengan orang lain kerjasama untuk apa? Untuk menikahi mantan istri biar dihalalkan kembali kepada mantan suami, itu enggak boleh. Hilahnya itu haram. Nah. Wa hadza la yasihhu ma'aniyat tahlil ya kan? Ini enggak dibenarkan bersamaan dengan meniatkan tahlil. Jadi tahlil itu ingat-ingat ya, tahlil faham surahnya bentuknya ya. Tahlil itu nyuruh orang menikahi mantan istrinya kemudian disuruh menceraikan setelah nikah agar halal buat suami yang pertama atau mantan suami tadi itu. Paham ya? Itu namanya tahlil, haram hukumnya. Nah. Kita lihat lagi. Li'annaha tahil Naam, li'annaha li'annaha tuhil 'ala tahlil ma Allah 'azza wa jalla li'annaha na'am. Dikarenakan ini apa? Barakallahu fikum, dia bikin apa? Bikin hilah di situ. Atau tahil ya. Membikin hilah untuk menghalalkan perkara yang Allah telah haramkan. Kan haram aslinya. Kalau sudah tolak bain haram. Paham ya? Nah, tapi bagaimana caranya biar bisa halal kan gitu ya? Dengan cara tipu muslihat tadi itu. Li'anna hadzal nikah alladhi hasala min sadiqihi la yuradu bihi maqsudun nikah. Dikarenakan pernikahan yang dilakukan oleh temannya tadi itu, sahabatnya tadi itu, tidak diinginkan dengannya apa tujuan pernikahan, tapi hanya mengharapkan fulus tadi itu. Berapa real ini? 10.000. Mengharapkan 10.000 real tadi itu, nah akhirnya apa? Dia mau menikahi mantan istrinya, kemudian disyaratkan apa? Setelah menikah, berhubungan badan, suci dari haid, menceraikan. Paham ya? Syaratnya tadi itu. Allah musta'an. Li'annama yuradu bi al-firaq li tahil zawj al-awwal. Tapi yang dia inginkan pernikahan tadi adalah al-firaq, perpisahan untuk menghalalkan suami yang pertama. Fa fi hadhil tahil zaujah, la tahil az-zaujah lisani. Maka dengan keadaan seperti ini enggak halal istri tersebut untuk apa? Nah, barakallahu fikum untuk dinikahi laki-laki yang kedua. Enggak halal. Kenapa? Karena ada pernikahan yang hilah di tahlil tadi itu. Nah li'anna nikahu batil karena pernikahannya batil walalil awal tidak boleh juga kembali kepada suami pertama li'anna nikah tsani ghair sahih karena pernikahan yang kedua tidak benar fala yatarattab 'alal hukum berarti tidak apa menimbulkan tidak menghasilkan hukum yang baru paham belum jadi pernikahan seperti ini hati-hati namanya nikah tahlil namanya Allah musta'an Naam Sekarang kalau suaminya enggak mensyaratkan bagaimana? Mantan istri, mantan suami tersebut enggak mensyaratkan, Lau anna zawj sani. Eh, atau yang kedua ya. Lau anna zawj sani. kalau seandainya suami yang kedua lam yustarat tidak dikasih syarat. Lakin ro'a anna sadiqahu hazina ala firak, am eh, firaki ummi awladih. Akan tapi karena saudaranya melihat dia melihat saudaranya sedih berpisah dengan apa? ibu anak-anaknya. Paham ya? Jadi gini, orang yang dibayar tadi suruh menikahnya awal mulanya kan untuk tahlil. Ternyata dia senang juga gitu loh. Paham ya? Senang juga suruh pisah nggak mau gitu loh. Tapi dia melihat kasihan mantan suaminya, kasihan nangis terus tiap hari gerok-gerok. Paham ya? Nangis itu pokoknya karena habis pisah dari ibu, habis pisah dari istrinya. Anak-anaknya kan siapa yang rawat, siapa yang ngatur itu istilahnya ya. Akhirnya kasihan ini. Eh, kasihan bagaimana kalau sekarang bukan niat perpisahan tapi karena kasihan kemudian diceraikan. ba ila ahliha wa khatabna wa khatabaha minhum wa aqadu kull wa aqadu kullama rasim az-zawaj Walamma jama'aha talaqaha. Karena melihat kasihan saudaranya tadi itu, dia langsung pergi mau pergi ke keluarganya, keluarga perempuan tadi itu dan melamarnya, melakukan transaksi akad nikah dan semua resmi, eh, resmi suami istri setelah dia berhubungan badan menceraikannya. Walam na barakallahu fikum ya'lam bidzalika ahadun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui perceraian tersebut. Fahal tahlil awal kalau sekarang apakah diperbolehkan? untuk kembali bersuami yang pertama. Eh? Apakah diperbolehkan untuk kembali bersuami yang pertama? Niatnya bukan untuk menceraikan karena karena apa tadi? Sedih. Merasa kasihan gitu, merasa kasihan. Kita lihat sini. Nakul kita katakan kata beliau Syekh Ibnu Ibnu Saimin, la tahillu tetap enggak halal. Ma'an nikah bisyuhudin waridho bersamaan bahwasanya pernikahan itu sudah ada saksi-saksinya dan juga ridho juga. Wa kullu ma'na wa kullun ma yalzam lidzalik li'anna al-a'mal binniyat. Dan masing-masing tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Padahal bahwasanya apa? Amalan tergantung dengan niatnya. Wa nikah tsani laisa nikah nikah raghbah, bal nikah tahlil. Dan nikah yang kedua bukan nikah karena keinginan, tapi nikah untuk tahlil. Nikah yang kedua laki-laki dibayar tadi itu bukan karena nikah untuk keinginan dia menikahnya perempuan tadi tapi karena untuk menghalalkan. Wan Nabi SAW la'anal muhallil wal muhallalah. Nah, Sedangkan Rasulullah SAW itu apa? Melaknat orang yang muhallil. Paham ya? Dan muhallalah yang menyuruh dan yang disuruh. Paham ya? Yang menyuruh menghalalkan dan yang suruh untuk biar biar jadi halal, dua-duanya kena laknat, ancaman laknat. Naam. Ikhwan fillah azan jazakumullah dikit lagi. Wa minal hiyal ala fil muharram fi haqqillah ya azza wa jalla ma jara li ashabis sabt. Termasuk hilah tipe muslihat yang Allah telah haramkan yang apa yang dia lakukan untuk melakukan perkara yang Allah telah haramkan berkaitan mengenai hak Allah Subhanahu wa taala adalah yang terjadi kepada ashabus sabt Orang-orang yang nah barakallahu fikum menangkap ikan di hari Sabtu. Eh, nah, kita lihat. Fa innahu hurrima 'alaihim fa innahu harrama 'alaihim an yasfadu yawm sabti. Maka sesungguhnya Allah Taala mengharamkan mereka untuk berburu pada hari Sabtu. Fa Fatala 'alaihimul amat, maka setelah setelah apa? Setelah waktu berjalan panjang, Fa fa amadu ila ila syab ila ila syabakin Ya yad'unaha yaumal jum'ah. Akhirnya mereka menyengaja memasang jaring yang mereka letakkan hari Jumat. Paham ya? Larangannya kan Sabtu, masang jaringnya apa Jumat. Allah musta'an. Kita lihat. Fatatil hitan Ya Sabat. Nah, eh, padahal apa? Eh, datangnya nanti ikan-ikannya itu datangnya hari Sabtu. Fataqau fi hadis sabak. Setelah datang mereka apa? Tersangkut ikannya itu Eh, tertangkap dengan apa jaring-jaring dari itu. Faidahkan yang melihat, yaumul ahad Hari Ahad yang ngambilnya. Sabtu memang nggak datang mereka. Tapi masang jebakannya kapan? Jumat gitu loh. Kan hilah. Eh, Sabtu tidak dilarang, haram. Berarti masang jaringannya Jumat. Ngambilnya Ahad gitu loh. Allah musta'an ini. Ai akhadul haitan itu mengambil hewan-hewan yang ada di situ, maksudnya hewannya ikan. Wa qalu bizamihim mereka mengatakan dengan dugaan tersangkaan sangkaan mereka Innana la lam nasid yaum sabti. Mereka mengatakan kami enggak berburu hari Sabtu. Memang benar enggak berburu hari Sabtu, memang benar. Kahilah tadi itu, masangnya Jumat, ngambilnya Ahad itu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, belinya hari Rabu, eh, belinya hari apa ya? Belinya hari Rabu, disimpan di kebun-kebun itu. Kemudian ngambilnya hari Kamis sana apa? Malamnya libur itu loh. Paham ya? <laughs> Beli apa? Maksudnya hilah, tipu ya, tipu muslihat itu kadang nah barakallahu fikum terjadi seperti itu. Jadi taktik gitu ya. Nah, kalau belinya hari Rabu, simpan. Memang dia enggak menggunakan itu loh, tapi ngambilnya hari Kamis ketika malam liburan misalkan. Menggunakannya Jumat liburan di rumah misalkan. Allah musta'an. Itu termasuk tipu muslihat hindari. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau? Fatahayyalu ala maharimillah bimisli dzalik. Akhirnya mereka apa? Nah, membuat tipu muslihat ini. Nah, terhadap perkara yang Allah haramkan dengan perbuatan tadi itu. Wa hadza la yu'fihim minal ism yang seperti ini tidak bisa mengampuni mereka dari dosa, tetap berdosa. Walihata kalau taala oleh karenanya Allah taala mengatakan walaqad alimtum alladziina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Inilah balasannya. Nah barakallahu fiikum. Nah artinya apa? Sungguh kalian telah tahu, sungguh kalian telah tahu orang-orang yang mereka melakukan tindakan kriminalitas kejahatan. Nah, melanggar peraturan tadi ya di hari Sabtu. Paham ya? Kami katakan kepada mereka, jadilah kalian itu apa? Kirodah, kirodah kera-kera yang rendah dan hina. Paham ya? Seperti itu. Itu balasannya. Tetap dapat balasan walaupun mereka menggunakan tipu muslihatan itu. Wa ala hadza naqul dan berdasarkan penjelasan ini kita katakan atau kami katakan inna jami'al hiyal allati yutawassal biha al-insan ila isqatin wajib aw fi'l muharram Kata beliau semua jenis tipu muslihat hilah yang menghantarkan seorang kepada perkara mengugurkan perkara yang wajib dan juga menghantarkan untuk mengerjakan perkara yang haram fahiya batilah maka itu batilah wa dalil dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat semua amalan tergantung dengan niatnya faqulu insanan yu'amil bi muqtadoniyatah maka seorang itu nah barakallahu fikum diperlakukan sesuai dengan apa sesuai dengan apa yang dia niatkan Walihada qal wahkum likulli 'amilin binniyatih wasdud 'alal muhtali baba hilatih. Hukumilah setiap orang yang beramal tergantung dengan niatnya. Baru tahu hukum niatnya apa? Baik atau buruk. Nah, dan tutuplah semua pintu tipu muslihat untuk berbuat apa? Hilah. Tutup semuanya. Karena apa? Karena nanti juga dapat hukuman itu ya. Naam. Fa idza qala qailan hal kullu hilatin mamnu'ah? Kalau sekarang Anda bertanya, apakah setiap tipu muslihat, setiap hilah itu dilarang? Paham ya? Ada pertanyaan seperti itu bagaimana? Kira-kira nah kita lihat barakallahu fikum. Naam. Fal jawab laisa. Naam kullu hilatin mamnu'atan. Tidak setiap hilah itu dilarang. Balil mamnu' huwal hilah ala isqatin wajib atau intihakin muharram. Ini penting. Yang dilarang itu adalah hilah eh, yang bisa apa? menggugurkan perkara yang wajib dan apa? nah melanggar perkara yang diharamkan. Itu yang dilarang. Amal hilah alati yaslam bihal insan minal muharram fahadi jaizah adapun hilah yang seseorang itu selamat dari perkara yang haram perkara yang diharamkan maka diperbolehkan walih walihda oleh karena ini lamma zi'a nabi sallallahu alaihi wasallam bitamrin jayyid qal akulu tamrin khaybar hakata ini penting ini masalah apa transaksi jual beli oleh karena ini tatkala didatangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurma yang bagus saat itu Qala beliau berkata, aku tamri Khaybar hakada?" Apakah apakah semua kurma Khaybar seperti ini? Qalu la, tidak. Walakin na'khud as-sa' min hadha bis-sa'ain. Ini penting ini. was bisa bi Akan tapi kami mengambil kurma yang bagus ini, satu sa' diambil dengan dua sa'. Padahal kurma kan ada ribanya di situ. Ya enggak? Termasuk yang ada jenis ribanya. Dua sa' eh, mengambilnya dengan tiga sa'. Paham belum? Ini ternyata dilarang. Karena riba. Kalau mau tukar menukar harus sama. Selama jenisnya itu sama-sama. Paham ya? Satu gram ya satu gram itu loh. Walaupun gram ini bagus ini jelek caranya bukan dengan cara ditukar dijual dulu yang jelek hasil jualan digunakan beli yang baru. Nah, kusarannya gitu. Ini lihat ini kisahnya ini. Kalau ada ainur riba inilah riba yang sebenarnya kata Rasulullah. Inilah riba yang sebenarnya. Nah, ya, satu sak kurma yang bagus kurma ajwah misalkan ya, ditukar dengan dua sok kurma sukari misalkan. Paham ya? Jangan. Yang sukari dua sok ini dijual dulu untuk membeli yang satu sok, caranya gitu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Lakin bi'u ar-radi' bidarahim washtarau bidarahim jayidan." Masyaallah. Nas dan penting sekali jelas sekali ini. Akan tetapi jualah yang jelek tadi itu eh, dengan dirham, setelah itu belilah kamu yang bagus dengan dirham yang lain. Dengan dirham yang hasil jualan tadi itu maksudnya. Paham ya? Ini langsung kita ambil kesimpulan, kalau benda-benda riba kan ada enam, ya enggak? Kalau dari benda tam barang tambang, emas dan emas dan perak, ya enggak? Kalau nah barakallahu fikum yang biji-bijian, enam syair sama apa? Sama bur, ya enggak? Kemudian nah barakallahu fikum tamer ini yang, kalau yang buan tamer, kemudian garam. Ya kan? Itu kan mengalami riba di situ. Jadi upayakan kalau misalkan sejenis ya harus mislan-mislannya dan biyatin. Tapi kalau beda jenis para ulama telah menyebutkan selama nilainya sama tidak masalah dolar dengan rupiah. Dolar dengan rupiah itu enggak mungkin atau tukar dengan apa? nilai tulisan yang sama. 100 dolar antum tukar dengan 100 rupiah enggak mau. Paham ya? 100 dolar dia ya tukar dengan rupiah ya jutaan. 1 juta lebihan itu. 1000 rial Saudi, 1000 rial. Antum tukar 1000 rupiah enggak mau. Seribu rial itu jutaan itu. Satu juta lebih, dua juta lebih mungkin ya. Seribu rial Saudi itu ya. Nah maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau beda jenis seperti itu bisa tapi ya senilai. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kalau pinjam emas sekarang, Bang Irsyad, ada orang pinjam emas ke antum satu gram di tahun 2020. Paham ya? Pakai tahun itu biar mudah. Nah barakallahu fikum. Harganya satu gramnya 820 karena emasnya emas yang 99 persen. Paham ya? Senilai dengan 24 karat lah. Paham ya? Antum mengembalikannya di tahun 2025. Paham ya? Nah, yang antum kembalikan nilai harga emasnya itu atau nilai gramnya? Tetap gramnya, walaupun harganya 900 ribu, urusan antum itu loh. Mengembalikan ini satu gram itu loh. Paham ya? Nah, kalau antum nilai uangnya ya nggak bisa karena harga emas itu naik turun. Paham ya seperti itu. Jadi emas ya satu gram jamnya kembali satu gram itu walaupun harganya naik ya urusan dia yang penting sama-sama gramnya dibalikkan tadi itu naam sama-sama kadarnya juga kita lihat sini yang terakhir fahadhi hilah lakinnahu lakinnahu lakinnaha jaizah ini ada hilah juga tapi boleh li'anna hilah li tawakki al-haram la lil fil haram karena ini hilah eh? nah barakallahu fikum yang tujuannya apa untuk menjaga diri dari perkara yang haram agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram Idan jika demikian fal hiyal al mamnu'ah maka hilah-hilah yang dilarang itu adalah kullu hilatin yatawassal biha al insan ila isqatin wajib au fa'il muharram ini yang dilarang itu adalah setiap hilah setiap tipu muslihat nah barakallahu fikum setiap enam cara-cara yang bisa menghantarkan seseorang itu dalam apa? Dalam perkara yang menggugurkan kewajibannya atau mengerjakan perkara yang haram itu yang dilarang. Adapun kalau nam justru dengan hilah tersebut dia terhindar dari perkara haram, maka diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.